Seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang pernah datang ke Indonesia dan pernah undang ke Masjid Islam bagi pembicara. Syekh Ali Hasan Al-Halabi sudah ditahdir bukan oleh satu ulama, oleh beberapa ulama ya, dengan berbagai macam bahasa-bahasa mereka. Ada yang begini, ada yang begitu, ya, ada yang keras, ada yang sifatnya memperingatkan, ya. Kesalahannya juga parah. Yang paling kelihatan adalah masalah yang dulu pernah dibantah. Dan dia mengaku rujuk. Tetapi ketika setelah rujuk dia masih berbicara lagi. Itu masalah irja, masalah murjia. Pemikiran murjia itu pernah dibantah oleh uh, hayah kibar ulama, tasmi dibantah. Dan dia menyatakan, dan itu waktu itu saya masih dengar ucapan dia. Ya. Ana ya. arja ya. bila mukabarah. Saya rujuk tanpa sombong. Setelah itu, beberapa lama kemudian, dia menulis bantahan terhadap ucapan hayat para ulama itu. Sesungguhnya enggak begini, semuanya begitu. Lah kalau nerima dan rujuknya enggak bantah kan? Saya bantah sama dia. Lagi pula tentang masalah akhlaknya. Kada, pengkhianat, pencuri, plagiat sampai ditunjukkan oleh Syekh. Masih Abdul Bukhari. Nih, kamu lihat buku ini. Pegang. Lihat bukunya Ali Hasan. Buka awal pertama kitab. Ininya dibuang, mukadimahnya. Pas intinya. Itu mukadimahnya lewat langsung isi. Kamu samakan dari sini sampai sini dari awal sampai akhir sama persis. Kamu sama kan? Sama kan? Kamu lihat. Dilihat oleh teman-teman persis. Ada. Ada Ali Hasan kata dia. Kazal. Pencuri, plagiat. Dan sudah diperingatkan oleh sekian para ulama tentang pergaulan bebasnya. Persis dia Jawas. Jadi di sini Yazid di sana Ali Hasan Al-Halabi. Sama. Kesini aku. Pas. Khana bin Azzaqumullah. Diperingatkan untuk jangan lagi dia bersama Adnan Arur. Masih tetap bersama Adan Arur di Riau. Dikatakan untuk kamu jangan lagi bersama mereka-mereka para hizbin. Masih tetap mendatangi hizbin. Diperingatkan dia dengan sekian peringatan. Bahkan terakhir dia masih memuji Ali Balhaj yang menyebabkan pertumpahan darah di Aljazair. Dipuji oleh Alisan. Dan Asurkati di Indonesia ketika ditunjukkan buku-bukunya kepada Syekh Rabi dibaca oleh beliau Bagaimana sih kesimpulannya? Dia adalah seorang yang munharif tadi Ditunjukkan pada Ali Hasan. Apa jawabannya? Ana ma aqul hada salafi. Aqul syekh salafiyin. Saya tidak hanya menyatakan dia salafi. Saya menyatakan dia syekhnya salafiyin. Oh, jadi syekhnya salafiyin mereka. Salafiyin. Dalam tanda petik. Salafi-salafian. Adalah Asurkati. Yang saya baca sendiri dalam bukunya Zakhirah atau majalahnya Zakhirah. Kata Surkati ini bahwasanya Syiah walaupun gulu terhadap, terhadap Ali tapi mereka Syiina. Wahabi walaupun berlebih-lebihan dalam satu sisi ekstrim tapi mereka Wahabina. Sufi walaupun mereka bal dalam satu masalah tapi mereka Sufina. Apa maknanya ini? Allah pendahulunya sururi ini dia berarti. Dirangkul semua ahli bid'ah. Semua adalah golongan kami. نسأل التوفيق والعافية نسأل الهداية والرحمة نسأل الهداية للجميع هداية لنا ولهم ولجميع المسلمين إلى التوحيد والسنة والاستقامة على التوحيد على المنهج قل آمين kayak gini masih dimaafkan masih ditanyakan terus masih bingung soal radio roja Kok mirip dengan Anas Radio? Anas Radio nggak pernah mengundang Hari Hasan. Kalian nggak tahu bedanya? Mereka jelas mengumumkan tentang Ali Hasan, memfasilitasi Ali Hasan. Beda jauh bumi langit. Kalau masalah tauhid mengajarkan mirip sama, ya sama seluruhin semua mengajarkan mirip. Bahkan Astaghfirullah dari dulu ketika saya masih kenal di sana, sama. Dakwah tauhidnya bukunya Syekh Utsaimin selalu Syekh Utsaimin Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin Syekh bin Terus sama begitu. Ikhwanul Muslimin saya pernah juga di halqah mereka. Ngajarkannya tauhidnya sama dengan tauhid kalian. Wallah, sama. Terus berarti orang muslim benar? Belajar. Belajar dan berakal sedikit. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Jangan pakai perasaan-perasaan, perasaan ngaji. Sehingga tahu dari para ulama, tahu dari mereka. Terbimbing kita, kalau kita dengan sayangannya sendiri, dengan perasaan sendiri, ah, yang satu perasaannya emosional, ngawur. Yang ini perasaannya justru atifiyah, lembut, ngawur lagi. Yang ngawur ini sama ngawurin ribut, berantem terus. Jangan atifiyah, jangan emosional. Atifiyah itu terlalu berperasaan. Sampai-sampai menyebarkan kaset kusos, tukang dongeng Katanya supaya hati kita luluh. salah kicap apa ini seperti ini? Kisahnya ternyata kagak lagi. Mudah-mudahan masih ingat yang disebarkan oleh Haulat Sururiin. Kalau di Cirebon Farid Anus yang menyebarkan. Ya. Kaset bentuknya. Ya. Mungkin sekarang sudah CD kali. Judulnya Kenapa Saya taubat? Ya. Ternyata ceritanya kagak. Orang dengarkan itu nangis pasti. Termasuk saya nangis. Ternyata disampaikan oleh para ulama di sana di Saudi. Lihat, lihat ya, ini bukti. Saya tadi tidak tahu. Saya kira benar aja kisah itu. Ternyata kata Syekh waktu itu, ada kadzdzab." Dan diakui oleh dirinya ketika saya tanya, "Yang kamu ceritakan itu di kasetmu dan tersebar kemana-mana. Orang semua membicarakan ceritamu. Apa betul seperti itu kejadiannya? Onda. Oh, Anak aktif lahum. Aku dusta untuk mereka. Bukan mendustai atas mereka. Tapi aku dusta untuk mereka. Untuk kebaikan mereka. Astagfirullah. astagfirullah. Ah, ini kan demi supaya mereka mau begini, supaya mereka mau begitu. Dari penulisnya, dari pembicaranya mengatakan kadzab. Saya berdusta untuk mereka. Kok yang seperti ini yang sebar-sebarkan? Karena pakainya perasaan. Karena agama Islam bukan dengan perasaan, bukan dengan emosional agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan qala Allah, qala Rasul, dengan ucapan para ulama, para salafus saleh. Nanti bulan depan tanya lagi Roja ya. Nah, dia lebih marah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.